Ayat terakhir kemarin tak ya. Ruba ya, dengan domah roknya Boleh pula dengan fathah. roba ruba Ya. Dan terkadang ditambahkan pada setelah banyak tak rubat rubata ya, dengan fathah ruba dan rubat itu kadang litaklil untuk menunjukkan sedikit jarang sekarang juga litaksir untuk menunjukkan banyak. Seperti rubba rajulin karimin itu Jarang sekali seorang yang dermawan laki itu yang aku jumpai. Kemudian muz dan mundu. Ya dengan domah mim, muz, mundu. dan mud serta mundu tidaklah mengejarkan kecuali zaman muayyan, waktu tertentu. Waktu yang sudah tertentu. Ghairi mustakbal, bukan zaman yang mustakbal. Ya, jadi mud dan mundu mengejarkan zaman muayyan, waktu tertentu bukan zaman mustakbal tapi yang telah lewat dan ketika itu maknanya adalah min maknanya min jadi mud dan mundu ketika mengajarkan waktu tertentu selain mustakbal itu bermakna min ibtidaiyah jadi maknanya min ibtidaiyah Ap apabila zamannya madhi telah lampau contohnya aqwaina mud hijajin aqwaina muzhijajin aqwaina muzhijajin aqwa nun di situ fa'ilnya muannas di jam'il inas aqwaina mereka para wanita itu aqwaina kuat muzhijajin hijaj itu jamak dari hijjah tahun berarti semenjak tahun-tahun yang lalu hijajin jadi hijajin ismun majrur bi mudh wa alamatu jari al kasrah aqwaina mudh hijajin mereka para wanita itu kuat semenjak tahun-tahun yang lewat kemudian apabila zaman yang dimasuki oleh mudh dan mundu itu zaman sekarang waktu sekarang maka maknanya adalah fi bermakna fi. Jadi kalau masuknya mud dan mundu kepada waktu yang telah lampau itu bermakna min. Kalau masuknya kepada zaman yang sekarang maka bermakna fi. Contohnya ma ra'aituhu mud lailatina atau mundu yaumina. Ma ra'aituhu mud lailatina wa mundu yaumina. Ma ra'aituhu mud lailatina wa mundu yaumina. Saya tidaklah melihatnya. Mudlailatina di malam ini. Wa mundu yaumina dan di hari kita ini. Mana fi. Jadi kalau masuknya kepada hari yang sekarang pembicara itu berbicara, maka bermakna fi. Maknanya fi lailatina, fi yaumina. Kemudian apabila dia masuk atau dia apabila dia masuk kepada ma'dud kepada hari-hari yang berbilang dua, tiga, empat dan seterusnya maka dia bermakna min dan ila bermakna min dan ila dua-duanya jadi apabila dia mud dan mundu masuk kepada waktu-waktu yang berbilang disebutkan bilangannya dua tiga maka dia dibawa kepada mana min dan ila seperti ma ra'aituhu muz atau mundu yaumaini tuh ma muz atau mundu yaumaini yaumaini kan makdud hari-hari yang dihitung terhitung dua hari maknanya adalah min awali hadil mudah ila intihaiha dari awal sampai yang terakhir dari hari yang kedua. Ya, muz yaumaini sejak dua hari. Ya. Dari hari ini sampai dua hari. Seperti ini hari apa? hari Senin ya. Kita katakan mar'aituhu mundu yaumaini. Semenjak ya ini berakhir sekarang ini. Semenjak kemarin hari apa? Sabtu sama Ahad. Ya. Eh, hari Ahad ya. Nggak lihat gitu. Sampai sekarang nggak lihat. Ya. Nah, itu. Dan tidak selalu mud dan mundu itu datang sebagai huruf jar patokannya tadi. Kalau dia masuk kepada zaman yang telah lampau ataupun zaman sekarang. Adapun kalau datang muz atau mundu setelah jumlah ataupun ketika muz dan mundu datang setelahnya jumlah atau diikuti oleh jumlah maka dia dihukumi sebagai dhorf dan dia didofahkan. ataupun dia dihukumi sebagai dhorf dan didofahkan dia kepada yang istilahnya kepada jumlah yang istilahnya contohnya ma muzja'ani muzja'ani kalau dhorf dia sebagai isim dia pada mahalnya apa? Nasab. Karena dia mabni. Ma ra'aituhu muz ja'ani di sini muz diikuti oleh jumlah kan ja'ani. Maka di situ muz sebagai dzaraf fi mahali nasbin. Jadi mabni ala sukun fi mahali nasbin mudhaf. Kemudian jumlah ja'ani fi'lun wa fa'il wa maf'ul fi mahalli jarin mudhaf ilaih. itu ya. <coughs> Begitu juga mundu seperti dikatakan ma ra'aituhu mundu kana indi. Nah, itu jadi yang pertama mud dan mundu datang sebagai huruf jar tadi batasannya ketika setelahnya isim zaman yang berkaitan dengan waktu yang lampau atau sekarang. Kemudian kalau setelah mud dan mundu itu jumlah maka mud diiras sebagai huruf pada mahalin nasab kemudian jumlah setelahnya apakah jumlah ismi atau fi'liyah diiras sebagai apa? isim majrur ataupun pada mahalnya jar mudhafun ilaih. Kemudian kalau datang setelah mud dan mundu isim yang marfu. Ya, isim yang marfu sekarang. Contoh lam arahu mud yaumuna. Tuh. Lam arahu muz yaumuna. Saya tidak melihatnya. Muz yaumuna. Semenjak hari ini. Dari hari ini. Atau mundu yaumul isnain sejak hari Senin. Marfu isimnya setelah mundunya. Yaumu. Lam arahu mundu yaumul isnain. Maka di Arab keduanya mud dan mundu ketika datang setelahnya isim yang marfu di Arab mud dan mundu sebagai mubtada. Jadi mud itu mubtada. Mabni ala sukun fi ma'ali rafin. Begitu juga mundu mabni ala dom fi mahalli rafin mubtada. Kemudian isim yang marfu setelahnya dia sebagai apa? Khobarnya. Seperti lam arahu muz yaumuna yaumuna khobarnya. Mundu yaumul isnain yaumu khobarnya. Ada juga yang membalik buatnya sebagai khobar, yaumunanya sebagai mubtada. Kemudian ya selesai ya penyebutan beberapa huruf jar dan juga makna-maknanya dan juga penggunaannya. Fasabatul ula, fasabatul ula maka tujuh huruf jar yang pertama apa saja? Min, ila, an, ala, fi, ba, lam. Ya, sudah lam ya. ya. Tajuru al zahira wal mubmara <clears throat> Itu bisa mengajarkan isim zahir dan juga isim bomir. Contoh min. Minka wa min Nuh. Minka wa min Nuh Ya jelas ya. ya. Jar majrur. Di sini mingka mengajarkan isim bomir. Min isim bohir. Kalau mingka min harfu jar. Ya, la mahalalah min al Arab, Kaf Bomir mutasil mabni al fath mahali jarin. Ya. Min nuh jelas. Ilallahi marji'ukum. Di sini ila masuk kepada isim ilallah ilallahi marji'ukum. I'rabnya ya ila harfu jar, lafzul jalal Allah majrur bi ila. Ya. Wa alamatu jarhi kasrul ha. Ta'adduban. Dalam rangka beradab, ta'adduban Kemudian jumlah ilallah itu pada mahalnya rafa khabar muqaddam. Marji' itu mubtada muakhar marfu'. Ya wa huwa mudhaf wa ma ba'dahu wa ma ba'dahu min ilaih. Kemudian juga ilaihi marji'ukum. Ini contoh masuk ya ilah kepada bomir. Ya Arabnya mirip dengan yang di atas. Ila ilaihi marji'ukum jami'ah. Ada jami'ah beda ya. Ilaihi sama dengan yang sebelumnya. Ya. Ilaihi harf ilahi apa? Jar sama jurur. Ilah harf jar alha dan mutasil amni alal kasr fi mahali jarin. Kemudian fi mahali apa? Jar majrur rafa khabar muqaddam marji'ukum mubtada. Jami'an i'rabnya mansub alal hal sebagai hal dari dhamir kaf pada marji'ukum kalau mimnya kan hanya alamatul jamak tanda jamak pemirnya pada hakikatnya hanya kaf kemudian latar kabunna kalaan ya latar kabunna tabaqan an tabaq sungguh-sungguh kalian akan melalui fase demi fase Di sini Robnya lam adalah lam adakhilah si fi jawabi qasam. Lam di sini adalah lam yang masuk pada jawaban qasam. Yang mana qasamnya muqaddar ditakdirkan. Takdirnya wallahi latarkabunna. Ya. Untuk taukid. Jadi lamnya adalah lam dakhilah fi jawabil qasam, masuk pada jawaban qasam. Jawaban dari qasam yang ma muqaddar, jadi qasamnya muqaddar wallahi la tarkabunna kemudian i'rabnya ya tarkabunna fi'lun mudhari' marfu' ya li tajarudihi 'ani nasib wal jazim wa alamat rafi apa thubutu an-nun al-mahdhufah tetapnya nun tapi nunnya dibuang kenapa dibuang tahfifan hmm. Ya. jadi aslinya latar kabunan latar kabunan aslinya ada di situ berapa nun? Hah? Tiga nun ya? Nun rofa ada nun taukid. Ya. Dibuang di situ nun rofanya untuk meringankan. Kemudian setelah itu jadi ya latar kabunna. Ada pertemuan dua sukun, sukunnya ada pada wawu dan sukunya ada pada apa? Nun. Maka dibuanglah wawu jamaknya ya karena pertemuan dosa tersebut sehingga jadilah latar kabunna hmm. kemudian nun nun taukid faqilah hmm. tabaqan mafulun bih mansub alamat nasbi al-fathah ghairu ala akhirih an tabaq jar majrur fi mahali nasbin sifah li tabaqa jadi an tabaq ini syibu jumlah jar majrur Irobnya ya pada mahalnya nasab sebagai sifat dari tabaqa karena dia datang setelah yang nakirah. Kemudian contoh an masuk kepada domir. radhiyallahu anhum wa radu an radhiyallahu anhum wa radu an Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah ini contoh masuknya an kepada bomir ya. Irobnya ya bagaimana radhiya fi'lun madin lafzul jalal Allah fa'il ya, marfu' alamat rafi' dhamma zahir ala akhirih anhum jar majrur muta'alliq bi radhiya faradu fi'lun fa'il radhiya fi'lun madin wa wawul jamaah ضمير Muta'sil في محل رفع Anhu عنه جر مجرور متعلق ب kemudian ala contohnya alaiha wa alal fulki tuhmalun satu ayat ini mencakupi ya atau mewakili dua sekaligus masuknya ala kepada Ba'mir dan masuknya ala kepada isim zahir alaiha wa ala fulki tuhmalun Irabnya ya ala harfu jar al fulk majrur bi ala muta'alliq bi tuhmalun jadi jar majrur itu ada muta'alliqnya asalnya fi'il kalau enggak ada ya yang dia mengandungi makna fi'il isim fa'il isim maf'ul masdar ala harfu jar al-fulk majrur bi ala muta'alliq bi tuhmalun tuhmalun fi'lun mudhari' mughayyir sugha mabni lil majhul marfu' ala rafi thubutun nun wa wal jamaah dhamir muttasil fi mahall rafi naibul fa'il ya. di atas binatang ternak al fulki dan juga di atas apa perahu tuhmalun kalian diangkut Jadi muta'alik saja itu. Alaiha dan alal fulki. Muta'alik dengan tuhmalun. Kemudian fi. Wa fil ardi ayatun. Iram ya, jelas ini ya. Jadi majrur. Fi mahali apa? Rafin khabar apa? Muqaddam. Ayatun mutada. Muakhar. malfu' wa alamat rafi' ad-dhamma ala akhirih. Wa fiha ma tashtahihi al-anfus. Fiha juga sama, jar majrur. Di sini syahidnya fiha. في حرف جر هذا من متصل مبني على سكون في محل جر الجر والمجرور في محل رفع apa خبر مقدم ما اسم الموصول ya mabni ala sukun fi mahali rafin apa sebagai mub mubtada muakhar mubtadanya dia kemudian setelahnya jumlah silah tashtahihi fi'lun wa maf'ul tashtahi fi'lun mudhari marfu' لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضم المقدر على آخره للتعذر أو لثقل لثقله معنى من ظهورها الثقل الهضم المتصل مبني على الضم في محل نصب apa? Maful bih. Al-anfus fa'il. Ya fi'liyah jumlah silah. La mahalla min al-i'rab. Aminu billah, aminu billah. Ba sekarangnya aminu billah, aminu bi, Aminu fi'lu apa? Amrin mabni ala hadzin nun. Atau mabni ala ma yujzamu bihi mudhari'uh awal jamaah dhamir mutasil fi mahal rafin fa'il billah jar majrur mutalik bi aminu. Jelas ini. Aminu bih juga sama. Kemudian contoh lam. Lillahi ma fis samawat. Lahu ma fis samawat. Ini juga jelas i'rabnya ya. Lillahi ma fis samawat. Lillah jar majrur fi mahalli apa? Rafin khabar muqaddam. Ma isim mausul fi mahalli rafin apa? Mubtada. Hmm. Fis samawat silah gitu. Kemudian lahu ma fis samawat juga. والسبعة الأخيرة تختص بالظاهر atau takhtassu bidzahir wa la tadkhul 'ala al-mudmar. Sedangkan tujuh yang terakhir yaitu apa? Kaf, kaf, hatta, wawu, ta, rubba, mud dan mundu. Itu dikhususkan pada isim yang zahir. Wala tadkhulu 'ala al-mudmar tidak bisa masuk kepada domir. Ya. Di antara mereka ahli nahu ada yang menyebutkan alasannya. Seperti kaf. Itu mengapa kaf tidak bisa masuk kepada apa? Bomir. Karena katanya di tidak disukai, tidak disukai masuknya atau berkumpulnya dua kaf. Khususnya ketika masuk kepada bomir kaf, kakak. Ya, jadi gitu kan kaguma hmm. kagum kagun ya. itu nggak disukai hmm. kemudian juga hatta diantaranya harta. mengapa harta tidak masuk ke eh, bomir karena sudah tercukupi dengan ila karena hatta dan ilah dari sisi makna sama lil Sudah tersukupi terwakili dengan ila. <clears throat> Kemudian faminha mala yahtas yuhtas bi zahirin bi aini wa al-kaf wa hatta والواو نحو وردة كالدهان وزيد كالأسد وقد تدخل على الضمير في ضرورة الشعر ونحو حتى مطلع الفجر Di antara huruf-huruf jar ada tiga huruf yang dia layak tasbih zahir tidak dihususkan dengan isim zahir tertentu masuk ke isim zahir yang mana saja seperti kaf hatta dan wawu contohnya kaf wardatan kadihan eh, kalau wardah di situ mansub karena khabar dari kana fakanat wardatan kadihan ya jelas itu mansub wa alamatun nasbi al fathah al dhahir ala akhiri kadian kaf harfu jar adian majrur bil kaf wa alamatu jari kasru akhiri jumlah al jar wal majrur fi mahalli nasbin sifah li wardah jumlah kadian itu jumlah syibu jumlah datang setelah nakir wardah maka dia sebagai apa sifat dari wardah boleh pula untuk kadian dia sebagai khobar dari kanat sakanat wardatan kadian atau boleh pula dia kadian di Erop sebagai hal dari bomir yang ada pada kanat berarti wardahnya sebagai khobar jadi isi Arab terkadang banyak fakanat wardatan faidan sakotis sama gimana ayatnya faidan sakotis sama ayat sebelumnya faidan sakotis sama fakanat wardah kalau seandainya antum Erop warka kadian sebagai hal seperti hal dari isim kanat. Itu hiya kembali kepada as-sama. Berarti wardahnya sebagai khobar kanat. Ada beberapa si Arab. Kemudian contoh eh, contoh yang lain Zaidun kal Asad. Jadi kaf di sini adalah diantara contoh isim ataupun huruf syar yang masuk kepada isim zahir yang umum, tidak tertentu. Nanti ada yang tertentu. Hmm. Seperti tak. Iya. Zaidun kal asad. Ini juga Arabnya jelas ya. Zaidun mubtada kal asad khabar. Syibu jumlah fi ma'ali rafin apa? Khabar. Ya, sudah habis waktunya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bismillah. Ya subhanallah bihamdik syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.